Setelah kita beberapa pertemuan membahas tentang hakikatul iman, sekarang kita sampai kepada bab qauluhum fi murtakibil kabira. Ucapan imam-imam alil hadis terhadap pelaku dosa besar. Meskipun sebetulnya ini masih ada kaitan erat dengan masalah al-iman. Ya. Ini sekali lagi masih ada kaitan erat dengan masalah al-iman. Kalau mungkin yang kemarin itu banyak kita mengkanter kelompok murjiah yang menyelisih al-sunnah dalam masa definisi al-iman. Di sini juga ada kelompok yang mereka menyelisih al-sunnah wal jamaah yang dikenal dengan kelompok al-khawarij. Ya, kelompok yang hobi mengkafirkan kaum muslimin. Mereka diantaranya mengkafirkan pelaku dosa besar. Adapun ahli sunnah wal jamaah, mereka mengatakan pelaku dosa besar itu mukmin namun tidak sempurna keimanannya. Seperti yang sudah kita sampaikan dalam babul iman, iman itu beberapa, memiliki beberapa cabang. Al iman bid'un wa sab'una syu'bah kata Rasul. Iman memiliki beberapa atau 70 lebih cabangnya. Salah satu cabang keimanan hilang tidak harus iman itu habis semuanya. Kecuali kalau yang hilang itu adalah yang paling puncak dari syu'abul iman yaitu qaulu la ilaha illallah. Ya, di antaranya misalnya cabang keimanan menyingkirkan gangguan dari jalan. Apakah kalau orang itu tidak menyingkirkan gangguan dari jalan dikatakan murtad keluar Islam? Tidak ya. Namun inilah bedanya kelompok Al-Khawarij dengan kelompok Sunnah wal Jamaah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan Al-Khawarij hum awwalu man kafaral muslimina bidhunub. Kelompok Khawarij adalah kelompok yang pertama kali mengkafirkan kaum muslimin dikarenakan perbuatan dosa. Ya, kita baca ucapan Al-Imam Abu Bakar Ismail rahimahullah. Wa yaqulun Imam-imam alil hadis berkata, "Inna ahadan min ahli tauhidi wa man yusalli ila kiblatil muslimin lau irtakaba dhanban au dzunuban katsiratan" saghaira au kabaira ma'al iqamati ala tauhidillah wal iqrar bima iltazamahu wa qabilahu anillah fa innahu la yukaffaru bihi wa yarjuna lahu al maghfirata qala ta'ala wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha yang artinya imam-imam al hadis berkata sesungguhnya orang yang bertauhid dan dia salat menghadap ke kiblat kaum muslimin seandainya dia berbuat dosa atau banyak dosa entah dosa-dosa kecil atau dosa-dosa besar namun dia masih tegak di atas tauhid mengesahkan Allah dalam ibadah dan dia mengikrarkan ya apa yang telah dia pegang erat dan apa yang dia terima dari Allah Subhanahu wa taala maka dia tidak dikafirkan karena dosanya dan imam-imam al hadis masih mengharapkan baginya ampunan dari Allah Subhanahu wa taala karena Allah berfirman wa yaghfiru maduna dzalika liman yasha dan Allah masih mengampuni dosa selain syirik bagi yang dia kehendaki. Ikhwani fillah rahimani wa rahmakumullah. Di sini Imam Abu Bakar Ismail mengatakan yang pertama Inna ahadan min ahli tauhid. Sesungguhnya orang yang bertauhid. Artinya cabang iman yang paling tinggi masih melekat dalam dirinya. Dia masih ber, tidak berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya tauhid merupakan harta yang paling berharga dalam diri seorang muslim. Jangan sampai lepas bagaimanapun keadaannya. Kalau tauhid lepas, sudah tidak ada artinya dunia dan seisinya. Makanya Sufyan bin Uyainah rahimahullah mengatakan, "Ma'an amallahu ala abdin mal ibad nikmatan a'dhama min an arrafahum la ilaha illallah." Tidak ada nikmat yang paling besar yang Allah berikan kepada hambanya dibanding kalimat tauhid la ilaha illallah. Dibanding Allah memahamkan mereka tentang tauhid la ilaha illallah. Ini adalah pondasinya seorang muslim. Ini adalah ya harta yang paling berharga yang wajib dipertahankan meskipun nyawa taruhannya. Karena kalau sudah hilang tauhid, sekali lagi tidak ada artinya sama sekali. Ibadahnya tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salatnya, puasanya, hajinya, sedekahnya, jihadnya tidak ada nilainya sama sekali di sisi Allah Subhanahu wa taala. Walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun. Seandainya mereka berbuat syirik, gugur semua amal ibadah mereka. Maka dari sini kita mengetahui yang pertama, bahwasanya kita tidak boleh mengkafirkan pelaku dosa besar. Karena apa? Karena Allah dan Rasul tidak mengkafirkannya. Ya. Namun bukan berarti tidak ada orang muslim yang murtad. Ya. Ada orang yang mengaku muslim namun murtad, keluar dari Islam. Di antaranya karena tidak bertauhid. Ya. Sekali lagi, di sini alusuna wajah pertengahan. Bukan berarti kalau kita mengkantor membantah kelompok khawarij yang hobi mengkafirkan, bukan berarti kita tidak boleh mengkafirkan. Karena Allah dan Rasulnya juga mengkafirkan orang-orang yang memang layak dikafirkan. Ini kita nggak berbicara non Muslim ya. Kalau non Muslim nggak usah dikafirkan, nggak usah capek-capek mengkafirkan. Mereka sudah kafir sendiri. Ya. Namun pembahasan kita ini orang muslim yang mengucapkan dua kalimat syahadat. Ini ada perincian. Kalau berbuat dosa besar yang itu tidak dikafirkan oleh Allah dan Rasul, haram untuk kita mengkafirkannya. Kata Al-Imam Ibn Qayyim rahimahullah, Al-kufru haqqullahi thumma rasulihi bin nasi yasbutu la fulani man kana rabbul alamina wa abduhu qad kafarahu fadaka dul kufrani. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah dalam qasidah nuniyahnya hak mengkafirkan mengecap menfonis ini perbuatan kufur besar, ini orang kafir, ini adalah hak Allah dan Rasul. Bin nas dengan dalil kita mengatakan dosa ini itu mengeluarkan orang dari Islam itu bidalil labi kauli fulani bukan dengan akal-akalan bukan dengan pendapat si fulan kemudian Ibnu mengatakan mangkana rabbul alamina wa abduhu barang siapa yang dikafirkan oleh Allah dan rasulnya maka itulah yang disebut dengan orang kafir kata Syekhul Islam Taimiyah rahimallahu taala ya at-takfir itu seperti al-ijab wa tahrim, seperti mewajibkan dan mengharamkan. Kita tidak boleh mewajibkan ini atau itu, mengharamkan ini atau itu kecuali dalil Kita mengatakan babi haram karena dalilnya innama harrama alaikum al-maitata wa dama wa khinzir wa ma uhilla Ini adalah akidah manhaj al sunnah wal Jamaah. Dalam masalah kafir mengkafirkan ini harus dengan dalil. Ini hak Allah dan Rasul. Kalau kita mengkafirkan tanpa dalil, ini namanya yang melancangi Allah dan Rasul sallallahu Alaihi Wasallam. Ini namanya kurang ajar kepada Allah dan Rasul sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka mendudukkan diri sejajar dengan Allah dan Ar Rasul sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sekali lagi, kelapa khawarij, ya, mereka ini berlebih-lebihan dalam mengkafirkan. Mereka mengobral murah takfir. Semua yang nggak sesuai dengan ya, ajaran aliran mereka, kelompok mereka dikafirkan. Ya. Lawannya kelompok murjiah yang sudah kita sampaikan. Mereka mengatakan oh, orang berbuat dosa apapun tetap sempurna imannya. Ahli sunnah wasat pertengahan. Sebagaimana disampaikan oleh Syekhul Islam Temi Rahimullah dalam Al-Aqidah Al-Wasitiyah tentang pertengahannya Sunnah. di antaranya pertengahan Sunnah. di antara kelompok khawarij dan kelompok murjiah dalam masalah pelaku dosa besar. Alusuna mengatakan pelaku dosa besar dia masih mukmin. Ya, seperti pezina, peminum khamar atau perampok, pencuri, koruptor misalnya. Mereka masih mukmin namun naqisul iman, kurang imannya. Bukan seperti khawarij yang mengkafirkan, bukan seperti murjiah yang mengatakan mereka sempurna imannya. Alusuna pertengahan sesuai dengan dalil-dalilnya nanti akan kita sampaikan. Ya. Maka dari sini kita meyakini bahwasanya pelaku dosa besar namun selama dia masih bertauhid, masih tidak membatalkan tauhidnya dengan kesyirikan atau dengan pembatal-pembatal keislaman, maka dia masih mukmin namun imannya masih kurang. Dan dari sini pula sudah kita sampaikan tadi, bukan berarti al sunnah tidak mengkafirkan. Ya. Ahlu sunnah mengkafirkan sesuai dengan dalil. Ya. Sebagaimana ini adalah bagian daripada akidah ulama ahlu sunnah wal jamaah. Seperti yang sudah kita pernah sampaikan, ahlu sunnah sepakat mengatakan man qala anal qur'ana makhluk fakot kafar. Barang siapa mengatakan Al-Quran makhluk, maka dia telah telah kafir. Ya. Sekali lagi, bukan berarti Al-Sunnah tidak mengkafirkan, mengkafirkan namun sesuai dengan dalil, sesuai dengan jalurnya, sesuai dengan relnya. Karena itu yang Allah dan Rasul contohkan. Contoh misalnya orang yang memperalah agama Allah, memperalah Allah dan Rasulnya. Ya. Allah mengatakan kul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tahtaziun la ta'tadiru faqad kafartum ba'da imanikum. Katakanlah apakah dengan Allah dengan ayat-ayatnya, dengan rasulnya kalian saling memperalat, la ta'tadiru faqad kafartum ba'da imanikum. Jangan minta maaf karena kalian telah kafir setelah keimanan kalian. Makanya para ulama harusnya wal Jamaah menyebutkan eh di antara pembatal keislaman ada sepuluh yang dikenal dengan nawakidul Islam al-ashrah ya. Di antaranya memperalat agama Allah Subhanahu wa taala, berbuat syirik kepada Allah, ya, tawasul kepada orang telah meninggal dunia, membantu orang kafir karena cinta ya agamanya ya seperti orang-orang Syiar Rafidah qatalahumullah ya yang mana mungkin pernah kita dengar akhir-akhir ini minggu kemarin bagaimana kelompok Syiah Al-Hausiyah di Yaman ingin untuk apa menghancurkan kota Mekah mereka mengirim rudal, rudal mereka ke kota Mekah namun alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala ya masih menjaga rumahnya ya sebagaimana Allah menjaga rumahnya dari apa namanya uh, kejahatan Abraha pada waktu itu ya kalau nggak salah hari Kamis minggu yang lalu mereka meluncurkan rudal mereka ke kota Mekah alhamdulillah Allah ya bantu kaum muslimin dan dihancurkan rudal tersebut di tengah di tengah jalan tidak sampai ke kota ke kota Mekah. Ya, ini salah satu contoh bagaimana orang-orang Syiah Rafidah mereka yang memang layak dikatakan kufar Eh bagaimana? Eh Ka'bah yang merupakan kibatul muslimin mau mereka hancurkan. Meskipun ini bukan sejarah baru kejahatan mereka. Sudah pernah kita sampaikan panjang lebar di sini tentang mereka. Bagaimana pada abad 4 Hijriah nenek moyang mereka Syiah eh Al-Batiniyah al qaramita mereka membantai kaum muslimin di eh Ka'bah ketika mereka sedang tawaf, kemudian dibuang mayat-mayatnya di sumur Zamzam. Kemudian tokoh mereka yang digelari dengan Abu Najis oleh Ibnu Kesir eh, mengatakan En Allah di mana Allah Aina al ababil kemudian mereka apa membawa hajar aswad ke negara mereka Daulah Fatimiyah di Mesir pada waktu itu ini adalah sejarah yang tidak bisa ditutup-tutupi memang inilah ya orang yang mengaku muslim mengaku Islam namun sebetulnya mereka adalah orang kafir orang munafik eh orang-orang apa Syiah Ar-Rafidah ya, kalau sekarang ini banyak orang rame karena ada penistaan terhadap Al-Quran ya sudah ada yang mendahului ya orang tersebut yang lebih kejam lagi menistakan Al-Qur'an yaitu kelompok Syiah Ar-Rafidah. Namun banyak orang yang sumun bukmun umyun fahum la yarji'un. Ya, sebenarnya mereka ini yang layak untuk apa? Eh dibinasakan karena mereka ini adalah orang-orang kafir yang ya sebetulnya tidak layak dikatakan sebagai orang-orang al-muslim. Kalau ada orang kafir menghina Al-Quran dan sebagainya, mereka memang nggak beriman dengan dengan Al-Quran Karim dan memang jelas kekafirannya. Namun ini yang paling berbahaya, mengaku Islam, eh dikatakan bahkan Iran negara Islam, padahal negara yang ingin menghancurkan ya Al-Ka'bah, Al-Musharrafah. Makanya berita waktu haji kemarin di antara bah, di antara haji yang paling tenang haji tahun kemarin karena tidak ada orang Syiah Iran yang ikut berhaji. Karena pada tahun sebelumnya pasti mereka membuat ulah, pasti mereka membuat kekacauan. Ya, qatalahumullah. Ya. Namun inilah eh, sekali lagi namun banyak orang yang sumun bukmun ya omyon padahal mereka inilah orang-orang yang lebih layak untuk dihancurkan di atas muka bumi ini yang paling berbahaya untuk Islam dan kaum muslimin adalah Syiah Ar-Rafidah. Ya mereka ya sekali lagi Imam Ahmad, Imam Malik, Imam Bukhari sudah kita pernah sampaikan bagaimana eh, mereka jelas-jelas mengeluarkan orang syiar Rafidhah dari, dari Islam. Ini ada masalah, memang mereka kafir. Makanya kita katakan bukan berarti kalau kita mengkantor eh, ya orang-orang khawari teror yang suka mengkafirkan bukan berarti kita tidak boleh mengkafirkan boleh kalau saya dengan dalil dan itu dengan bimbingan para ulama Bukan sebagaimana kelompok khawarij yang mereka asbun, yang mereka asal mengkafirkan tanpa bukti, tanpa ilmu, tanpa ajalil, tanpa bimbingan para ulama ahli sunnah wal jamaah. Seperti kita sampaikan, berhukum dengan sain hukum Allah, itu para ulama memperinci permasalahan. Tidak seperti khawarij yang langsung apa? Mengatakan kafir mutlak, yaitu dari Islam, halal jarahnya. alusna tidak seperti itu. Mereka sudah salah penempatan mana itu hal yang bisa dikafirkan, mana yang yang tidak. Ahlu sunnah wal jamaah sekali lagi wasat pertengahan dalam segala hal khususnya dalam masalah menyikapi pelaku dosa besar dan menyikapi masalah at-takfir. Kalau kelompok khawarij gegabah mengkafirkan, kelompok murji'ah mereka tidak mau mengkafirkan orang yang beriman meskipun jelas-jelas melakukan perbuatan yang keluar dari al Islam. Wa yaqulun inna ahadan min ahli tauhid wa man yusalli ila kiblatil muslimin. ya sesungguhnya seseorang dari ahli tauhid yang masih menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya kalau sudah tidak ada tauhid, eh sudah tidak ada lagi pembahasan masalah pelaku dosa besar karena dia sudah apa? keluar dari ahli Islam. Wa man yusalli ila kiblatil muslimin dan yang masih salat ke kiblatnya kaum muslimin. Ini yang kita sampaikan tadi, bagaimana eh, Ka'bah yang merupakan kiblatnya kaum muslimin yang sangat amat suci, mulia di mata kaum muslimin mau dihancurkan oleh kelompok Syiah Hausiyah qatalahumullah. Ya kita doakan Eh jangan lupa pernah eh untuk mendoakan agar orang Syiah Rafidah, Syiah Hausiyah, Nusairiyah Allah binasakan eh secepatnya karena mereka lah yang menghancurkan Islam dan kaum muslimin. Ya, wa man muslimin. Kalau mereka orang Syiah Rafidah, seperti yang sudah kita pernah sampaikan dahulu, mereka punya keyakinan bahwasanya Karbala eh di Raksana tempat kuburan Husain itu lebih mulia dari Al-Ka'bah daripada kota Mekah. Eh dalam beberapa rujukan eh di antara kita Wasil Syiah eh mereka mengatakan bahwasanya ziaratu kubur Husain dilu isrina hajjan ila Mekah. Eh bahwasanya sekali ziarah ke kuburan Husain di Karbala itu sebanding dengan 20 haji di kota Mekah. Ya, memang ini keyakinan mereka. Mereka tidak mensucikan sama sekali, tidak menghormati sama sekali eh kota Mekah, Ka'bah. Kemudian kalau ada yang bertanya bagaimana dengan hajinya mereka? Mereka kan juga umroh kok dikatakan tidak menghormati. Antum harus ingat kembali lagi kepada akidah Syiah Rafidah yaitu apa? Taqiyah. Mereka punya sifat nifak, menampakkan keislaman namun menyembunyikan apa? kekufuran. Ini yang harus apa? Antum yakini. Ya, makanya harus waspada dari racun syiar Rafidah, jangan pernah dekat dengan syiar Ar-Rafidah jauhkan diri antum dari mereka. Eh, kalau ada teman yang jelas-jelas dia sudah syiar Rafidah, sudah jangan pernah disapa, dihajar, diboikot habis-habisan sampai dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Eh, mereka lebih berbahaya daripada Yahudi dan Nasara. Eh, dan sejarah telah apa? Eh, menjelaskan tentang hal tersebut. Mereka adalah musuh dalam selimut, mereka adalah al-munafiqun. Eh, bimakna kalimah Bismillah. Orang yang bertauhid dan dia menghadap ke kiblat ketika sholat, seandainya dia berbuat dosa atau banyak dosa, dia peminum khomer, pecandu narkoba, pezina, perampok, kan biasanya seperti itu, ya. Ya mungkin bisa dikatakan all in one lah sudah. Ya, semuanya ada dosa-dosa yang dia lakukan, ya. Meskipun demikian, seandainya dia masih ya ada tauhid dan dia masih meyakini dia itu pelaku dosa. Dan ini memang rata-rata seperti itu. Tidak ada pelaku dosa seperti pelaku kriminalitas mengaku dia benar tidak ada. Pasti dia merasa apa? Bersalah. Banyak di antara mereka yang mewasiati anaknya, jangan ikut bapak, eh, dan seterusnya. Karena tahu bahwasanya bapaknya jahat, banyak eh, pelaku maksiat. Ya. Selama dia masih bertauhid, selama dia masih mengharamkan perbuatan tersebut namun karena hawa nafsu maka haram untuk apa? dikafirkan sebagaimana Allah Subhanahu wa taala tidak mengkafirkan mereka contoh misalnya pencuri Allah mengatakan wasariku wasariqatu faqtau aydiyahuma jazaan bima kasabana Allah wallahu azizun hakim pencuri laki-laki dan perempuan potonglah kedua tangannya. Pencurian dosa besar. Kalau mungkin kalau kita mau tahu apa itu dosa besar, dosa besar adalah kullu dambin haddun fid dunya awaidun fil akhirah. Definisi dosa besar adalah dosa yang ada hukuman khusus di dunia seperti pencuri dipotong tangannya, orang berzina kalau sudah menikah dirajam, yang belum menikah dicambuk, ya, orang yang membunuh orang mukmin dengan sengaja dikisos, dibunuh juga. Inamnya al-hudud. Kullu dzambin ali haddun fid dunya. Setiap dosa yang ada sanksi khusus di dunia atau ada ancaman khusus di akhirat. Ya. Contoh, orang membunuh orang mukmin dengan sengaja. Allah katakan, "Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazauhu jahannam khalidan fiha wa ghadiba Allah alaihi wa la'anahu wa adalahu azaban azima. Barang siapa membunuh orang mukmin dengan sengaja, maka baginya neraka jahanam. Dia kekal selama-lamanya. Allah murka kepadanya, Allah melaknatnya dan Allah menyediakan baginya adab yang yang pedih. Ini ada ancaman yang berat bagi pelaku pembunuhan tadi. Nah, ini namanya dosa dosa besar. Maka harus kita yakini pelaku dosa besar selama dia masih meyakini dia itu berbuat salah, tidak menghalalkan perbuatan dosa tersebut, maka dia masih muslim. Dalilnya apa? Seperti dari pencurian. Allah katakan, orang yang mencuri laki-laki dan perempuan potonglah kedua tangannya. Seandainya pencuri itu murtad, tidak perlu repot-repot potong tangan, langsung apa potong? Potong leher. Man baddala dinahu Faktulu, barang siapa yang merubah agamanya alias murtad, bunuh dia. Ya, tidak dipotong apa? Tangannya. Demikian pula pelaku perzinahan. Kalau dia misalnya belum menikah, cuma dirajam. Seandainya pelaku dosa besar itu murtad, tidak perlu apa di apa dicambuk, apa tidak perlu dicambuk, namun langsung apa dibunuh. Makanya Ulama al-sunnah wal Jamaah mengatakan dosa-dosa itu ya tidak mengeluarkan pelakunya dari al-Islam. Apalagi Allah mengatakan innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik, namun Allah masih mengampuni dosa selain syirik bagi yang Dia kehendaki. Dari sini kita ketahui keutamaan tauhid. Tauhid ini merupakan sekali lagi hal yang termahal dalam kehidupan kita jaga erat. Ya, Tauhid insya Allah menyelamatkan kita dari azab Allah di dunia wal akhirah. Bagaimanapun pelaku dosa itu, kalau dia masih bertauhid, ada harapan diampuni Allah Subhanahu wa taala. Ini Allah yang berjanji. Ya. Meskipun bukan berarti kita meremehkan dosa, naudzubillah min dalik. Ya, jangan salah paham. Jika kalau gitu, oh kita meremehkan dosa, kita menghalalkan naudzubillah min dalik. Cuma inilah perbedaan, perbandingan mana yang lebih dahsyat ya antara syirik dengan apa? perbuatan dosa meskipun perbuatan dosa dosa besar. Dan ini juga apa? menyangkut sikap kita terhadap pelaku kesyirikan dan pelaku dosa. Jangan kita balik. Ya, misalnya koruptor ketahuan korupsi, wah masya Allah Ya, kalau di negeri kita ini koruptor kayaknya sudah fi jahannam dan fiha. Enggak ada ampun sudah. Ya. Namun yang berbuat syirik, masya Allah diangkat sebagai tokoh agama. Ini sangat aman apa? Membalikkan fakta. Justru yang berbuat syirik, ya meskipun pakai surban, pakai jubah, itu di bawah telapak kaki kita. Orang yang korupsi masih ada harapan apa? Diampuni Allah Subhanahu Wa Taala. Eh kita nggak ber, ya berfatwa masalah orang itu di akhirat person-personnya. Namun secara umum orang yang berbuat syirik diancam kekal di dalam api api neraka. Namun orang yang berbuat dosa meskipun seperti tadi korupsi atau dia perampok misalnya kepala geng selama dia masih muslim ya masih ada harapan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Ya, maka sekali lagi ini berkaitan juga dengan wala wal bara. Jangan dibalik ya, orang yang berbuat maksiat dia apa namanya dibully, ya, dicaci maki, di boikot, ya, dijauhi, dihajar, ya. Namun orang yang berbuat syirik dirangkul, didekati, bahkan ditokohkan. Ini semuanya apa? Karena salah memahami agama Allah Subhanahu wa taala. Dalam masalah urutan-urutan dosa yang paling besar dalam Islam, inna syirka la aldi Sesungguhnya kesyirikan adalah kedoliman yang paling besar. Ya menyembah selain Allah, entah menyembah nabi, menyembah para wali, atau mengkeramatkan eh benda-benda pusaka atau yang lainnya. Ini namanya syirik lebih kejam daripada eh korupsi. Makanya Allah mengatakan wal fitnatu asyaddu minal qatl. Namun kalau di bahasa Indonesia kan ini salah paham juga, berbahaya. Ada orang mengatakan fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Maksudnya fitnah di sini kata mereka itu adalah menuduh orang lain tanpa hak. Padahal ayat ini maksudnya al-kufru asyaddu minal qatl. Kekafiran, kesyirikan lebih kejam daripada pembunuhan. Ya, orang membunuh itu masih ada harapan untuk diampuni, untuk dimasukkan surga. Kita ingat hadis orang yang membunuh berapa orang? Hah? 100 orang bukan membunuh satu dua, membunuh 100 orang. Ya, sebelum dia betul-betul bertobat masih jalan, ya Allah ampuni dosanya. Meskipun kita tidak mengatakan orang yang bertobat dari kesyirikan ya Allah ampuni. Cuma namanya orang berbuat ya maksiat sekali lagi masih ada harapan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ingat juga ya seorang wanita pelacur yang berlumuran dengan dosa ketika dia memberikan minum kepada seekor anjing, ya. Kasih sayangnya kepada seekor anjing menjadikannya masuk surga. Padahal dia apa? Pelaku dosa besar. Ini menunjukkan dosa besar masih ada harapan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan kebaikan sedikit itu dia ampuni dan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Eh, namun jangan coba-coba ah anak berbuat dosa, sampai anak tauhid. Allah mengatakan wa yaghfiru ma duna dzalika Tidak semuanya Allah ampuni, namun ada yang Allah masukkan dulu ke dalam neraka jahanam. Mau dimasukkan dulu. Nauzubillahi min dzalik. Ini sekali lagi bukan berarti kita meremehkan dosa-dosa besar, namun ini sekedar untuk kita betul-betul tahu mana yang paling harus kita jauhi. Syirik ataukah dosa besar? Ya wajib kita jauhi semuanya. Cuma ini perbandingannya. Dan ini juga ada eh, masalah bagaimana sikap walak wal barok kita. Jangan sampai terbalik. Pelaku dosa besar bagaimanapun mereka masih mukmin. Ya. Akidahnya masih apa? Masih utuh. Namun kalau orang itu sudah ya melakukan salah satu perbuatan pembatal keislaman yang kita sampaikan di antaranya syirik kepada Allah, tawasul kepada orang yang telah meninggal dunia, membantu orang kafir karena urusan agama cinta agama mereka seperti Syiah Rafidhah qatalamullah yang mereka bersekongkol sekarang dengan eh kelompok komunis Rusia untuk membantai kaum muslimin di di Suriah. Inilah hakikatnya orang Syiah Rafidhah yang mereka yang harus pertama kali diperangi oleh oleh kaum muslimin. Maka harus kita yakini ini yang namanya pembatal-pembatal keislaman. Dan harus antum bedakan jangan sampai seperti kelompok khawarij, kelompok haroka, pergerakan, kelompok teroris yang mereka ya tidak bisa memahami mana itu at-tawalli dengan al-muwala. Ya, al-muwala itu cinta orang kafir karena urusan dunia. Ya. Mungkin dia berteman dengan kliennya yang kafir non muslim karena urusan dunia. Ya. Maka kata para ulama ini hukumnya fasik ya dosa namun tidak sampai mengeluarkan dari ahli Islam ya. pernah suatu saat ya ada sekelompok orang yang lagi membicarakan masalah Piala Dunia pada waktu itu ya ini bicara tentang pemain kafir dan seterusnya tiba-tiba ada fannya teroris langsung membacakan ayat surat Al-Maidah 51 Ya ayuhalladzina amanu la tatakhidul yahuda wa nasara aulia ba'dum wa ba'din. Wahai orang-orang beriman, jangan kalian menjadikan orang-orang Yahudi Nasara sebagai eh wali-wali kalian. Nah, ini lah. sebenarnya orang muslim harus paham memang orang kafir nggak layak jadi pemimpin. Cuma kok bisa jadi pemimpin? Salah siapa yang milih? Nah, itu masalahnya. Cuma kita nggak bahas masalah ini. Ini jelas sebenarnya. Yang ini yang masalah yang kita bicarakan wa mayyatawallahum minkum fa'inna minum. Barang siapa yang tawali kepada orang kafir, maka dia termasuk orang kafir. Jadi menurut dia, kalau orang itu membicarakan pemain sepak bola yang kafir, dia cinta kepada orang tersebut, maka dia kafir juga. Naudzubillah min dalik. Saya tanya, ya, apa arti wa mayyatawalahum? Yaitu kafir. Ya ini pokoknya senjatanya mereka itu asbun saja. Eh saya sampaikan Al Imam Ibnu Jarir at bapak tafsir Al-Qur'an, Beliau mengatakan atawali itu artinya mencintai, riba dengan agama orang kafir. Itu baru orang itu termasuk kafir murtad. Ya. Namun kalau dia cinta orang kafir karena urusan dunia, tidak sampai mengeluarkan dari Islam. Buktinya apa? Dalilnya apa? Kisah seorang sahabat Rasulullah SAW yang tergelincir, yang bernama Hatib bin Abi Balta'ah radhiyallahu anhu. Ketika Rasul mau menyerang ya kota Mekah yang dibawa kepemimpinan orang kafir musyrik pada waktu itu, Hatib bin Abi Bataa membocorkan rahasia Rasul tersebut. Ya, menulis surat kepada orang kafir, eh Mekah dititipkan kepada seorang kurir perempuan. Allah menurunkan wahyu kepada Rasul SAW. Bahwasanya ada yang membocorkan rahasia beliau. Rasul mengirim Ali bin Abi Thalib mengejar kurir tersebut. Ketika ditangkap, ketahuan yang membocorkan adalah Hatib bin Abil Bata. Rasul dia langsung mengkafirkan. Ini kalau ketemu orang ISIS teroris misalnya, wah langsung disembelih. Ya, namun Rasul tidak. Ini bedanya Rasul dengan kelompok teroris. Rasul tanya, Mahamalaka ya Hatib?" Apa yang memotivasimu membocorkan rahasia kuya Hatib? Bila sampaikan alasannya, udurnya. Ya Rasulullah, aku punya banyak kerabat di kota Mekah. Aku ingin menanamkan jasa kepada orang-orang kafir Quraisy agar mereka melindungi keluargaku. Jadi membocorkan rahasia Rasul karena urusan apa? Urusan keluarga. Urusan dunia bukan karena hati cinta kepada agama kesyirikan orang-orang musyrikin jahiliyah. Tidak sama sekali. Ya. Kemudian Umar bin Khattab memberikan tawaran untuk apa? <clears throat> Membunuh orang tersebut hati Nabi namun Rasul mengatakan, jangan ya Umar, dia termasuk ahli badar dan Allah telah berfirman, "I'malu masyitum faqad ghafatulakum Berbuatlah segenap kalian karena aku telah mengampuninya. Seandainya perbuatan ini kufur besar, murtad dari Islam, Rasul akan apa? Meminta dia mengulang syahadat kembali. Ya. Namun kata ulama inilah bedanya al-muwalah cinta kepada orang kafir karena urusan dunia itu hukumnya fasik Adapun cinta orang kafir karena urusan agama ini namanya murtad keluar dari al-Islam. <clears throat> Jadi sekali lagi harus betul-betul kita paham apa itu pembatal-pembatal keislaman. Yang diantaranya disebutkan oleh para ulama syirik, tawasul kepada yang telah mati, kemudian mencintai, menolong orang kafir karena cinta agama mereka, kemudian tadi memperolok agama Allah ya seperti yang sudah sering kita sampaikan memperolok orang yang berjenggot memperolok orang yang cingkrang tidak musbil ini termasuk memperolok agama Allah ini lebih dosa daripada pelaku perzinahan ya namun inilah yang terkadang tidak dipahami ya betul pelaku kemaksiatan itu tercela dalam Islam namun ada lagi yang lebih tercela bahkan lebih kufur yaitu memperoleh agama Allah. Meskipun kelihatan ringan. Ya orang berzina kalau di negeri kita atau di mana saja itu masya Allah dosa yang mungkin nggak pernah diampuni. Cuma apa? Lupa memperoleh agama Allah lebih dahsyat dosanya. Bahkan kufur fakot kafar tombak da imanikum kata Allah. Maka ketika kita bisa memahami seperti ini kita akan bisa menyikapi dengan baik Ya, sekali lagi bukan berarti kita meremehkan orang yang berbuat dosa, tidak sama sekali. Demikian pula di antara pembatal keislaman yang mengeluarkan orang itu dari Islam yaitu kalau dia meyakini ada seseorang yang boleh keluar dari syariat Nabi Muhammad SAW. <clears throat> Misalnya orang-orang tarekat yang sudah sampai tingkatan makrifat. Kata mereka kalau sudah sampai makrifat, sudah tidak ada lagi kewajiban. Tidak ada lagi yang diharamkan, semuanya halal. Ya, masuk diskotik pun apa? Halal. Bahkan ada di antara mereka apa? Mati di diskotik. Ya. Namun apa pengikutnya halal, sudah tingkat apa? Ya, makrifat. Nah, ini yang kata para ulama, barang siapa man i'taqada anna adan ya juzul khuruj ala syariati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kama yajuzu li Khidir an yakhruja min syariati Musa faqad kafara. Barang siapa yang meyakini ada seseorang yang boleh keluar dari syariat Nabi Muhammad, ya, maka dia kafir. Meskipun mereka berhujah seperti Khidir keluar dari syariat Nabi Musa. Ini sudah kita sampaikan dalam pembahasan wali Allah dan wali syaitan oleh Syekh Islam Taimiyah rahimahullah. Ini beda pembahasannya. Khidir itu boleh keluar dari syariat Nabi Musa karena Nabi Khidir bukan umat Nabi Musa. Ya. Adapun manusia setelah diutusnya Nabi Muhammad SAW maka mereka adalah umat Nabi Muhammad wajib beriman kepada Nabi Muhammad tidak boleh keluar dari syariat Nabi Muhammad SAW. Maka Nabi berkata kepada Umar ketika memegang lembaran Taurat, "Laukana Musa ayan lama wasiau illa itibai." Seandainya Nabi Musa sekarang hidup, kewajibannya mengikutiku, bukan membawa syariat baru. Demikian pula Nabi Isa nanti pada akhir zaman akan turun, ya. Beliau hanya mengikuti meneruskan ajaran Nabi Muhammad, tidak membawa ajaran Nasara, tidak membawa ajaran yang baru. Ini di pembatal keislaman. Maka sekali lagi boleh kita mengkafirkan meskipun bukan person-person ya secara umum ya kalau person-person kembali kepada fasalu ala dzikri in kuntum la ta'lamun kalau di sana ada pengadilan agama mahkamah syariah kita serahkan kepada ya eh, al qubat ya eh, atau hakim yang memutuskan perkara tersebut ya adapun kita boleh secara umum barang siapa yang ya tadi memperoleh agama Allah maka kafir secara umum Adapun perinciannya ini butuh ilmu lagi. Ini bukan ya kewajiban atau hak kita, tugas kita untuk mengkafirkan, mengobrol murah ya kafir-kafir secara person individu. Eh, ya dibedakan dan sudah sering kita sampaikan bedakan pengkafiran secara umum dengan pengkafiran secara individu. Kalau kelompok khawarij mereka secara mutlak, secara individu mereka apa? sembarangan mengkafirkan kaum muslimin. <clears throat> Sekali lagi, Al-Imam Abu Bakar Ismaili berkata, para imam imam al-hadis mengatakan sesungguhnya orang yang bertauhid dan dia salat menghadap kiblat seandainya berbuat dosa satu atau banyak entah dosa kecil atau dosa besar selama dia masih tegak di atas tauhid ya dan dia mengikrarkan keyakinannya sama dengan keyakinan kaum muslimin meyakini rukun iman yang enam ya dan dia betul-betul menerima apa yang Allah telah perintahkan kepadanya, maka tidak boleh dia apa? dikafirkan. Bahkan apa? Eh diharapkan ada ampunan dari Allah Subhanahu wa taala karena Allah mengatakan wa yaghfiru ma duna dzalika dan Allah mengampuni dosa sen syirik bagi yang dia dia kehendaki ya. Kemudian kurang berapa? Ya. Kemudian kelompok Khawarij Eh, kenapa mereka mengkafirkan pelaku-pelaku dosa besar? Mereka juga berhujah. Ya, cuma ini cirinya ahli bid'ah itu mengambil sepotong-sepotong dari dalil. Ya. Kelompok khawarid itu mengatakan pelaku dosa kafir karena beberapa hal. Karena ada dalil, contoh misalnya la yadkhul jannah an-namam. Tidak akan masuk surga orang yang suka mengadu domba. Ya, Ahlu sunnah mengatakan mengadu domba an-namimah termasuk dosa besar. Cuma dia bukan kafir murtad. Adapun hadis ini maknanya la yadkhul an namam tidak akan masuk surga orang yang mengadu domba. Ini maksudnya tidak masuk pertama kali. Bisa jadi dia diadab dulu di neraka, kemudian baru masuk apa? Masuk surga. Bukan berarti tidak masuk surga selama-lamanya, tidak. Karena apa? Dalam hadis yang lain Rasul mengatakan kepada eh, atau dalam hadis syafaat misalnya Allah mengatakan yuman minan nari man kana fi qalbi mithqadaratin min iman. Keluarkanlah orang-orang yang masih dalam hatinya ada sebesar biji sawi keimanan. Ya. Pelaku dosa besar Allah katakan atau Rasul SAW sabdakan syafaati li ahlil kabair min ummati. Pelaku dosa besar itu akan mendapatkan syafaat kepada hari kiamat. Artinya apa? Yang berhak mendapatkan syafaat yang bertauhid. Ya, meskipun dia berbuat dosa, dosa besar. Kalau pelaku dosa besar kafir tidak mungkin mendapatkan syafaat Rasulullah alaihi wasallam. Ini jelas bantahan kepada kelompok Khawarij yang mengatakan pelaku dosa besar kafir karena Rasul masih menyediakan syafaat beliau tentunya dengan seizin dari Allah bagi pelaku dosa dosa besar. Cuma memang inilah kelompok ahli bidah, mereka salah memahami nas, ya. Tidak masuk surga orang yang mengadu domba bukan berarti selama-lamanya. Itu maksudnya la yadkhulu dukhulan awalian kata para ulama. Tidak masuk surga pertama kali ketika dia di ya bangkitkan dari alam kubur kemudian mengalami proses dia dimasukkan dulu ke dalam neraka nanti masuk surga terakhir-terakhir. Kemudian mereka juga memakai ayat yang sudah kita sampaikan tadi, wa mayyaktul mu'minan muta'ammidan fajaza'u jahannam khalidan fiha. Barang siapa membunuh orang mukmin dengan sengaja, maka baginya neraka jahanam kekal selama-lamanya. Wah, berarti apa? Kafir murtad karena dia kekal. Berarti pelaku dosa besar, pembunuhan misalnya, itu kafir keluar dari Islam karena Allah ancam kekal dalam api neraka. Kata para ulama tidak. Ya, karena ayat-ayat yang lain, hadis-hadis yang lain menyebutkan masih ada harapan orang itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun maksud ayat itu barang siapa membunuh orang mukmin dengan keyakinan itu halal, ya, menghalalkan dosa, maka dia kafir keluar dari Islam, kekal dalam api neraka. Jadi yang kekal itu yang menghalalkan dosa pembunuhan tadi. Adapun yang membunuh namun dia masih sadar itu salah, maka dia masih ada harapan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau kata ulama ayat itu sekedar ancaman saja, ya. Tidak mesti Allah apa? praktekkan, ya. Karena dalam masalah ancaman bisa jadi Allah apa? ya, membatalkan untuk perorangan. Makanya Allah katakan wa yaghfiru duna dzalika liman yasha. Makanya Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan pelaku dosa besar tahta masyiatillah pelaku dosa besar itu tergantung kehendak Allah. Insya'a azabahu wa insya'a ghafarallah. Jika Allah berkehendak Allah azab, jika Allah berkehendak langsung Allah ampuni, Allah masuk ke dalam surganya. Kemudian mereka berdalil dengan hadis misalnya la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Tidaklah orang itu berzina ketika berzina dalam keadaan mukmin. Ah, berarti apa? Kafir. Tidak se eh gampang itu. Ya kata pak ulama. Apa maksudnya? Orang itu tidak mu'min ketika berzina. La yu'min imanan kamilah. Tidak beriman dengan kesempurnaan apa? Al-iman. Masih ada pondasi imannya. Cuma nggak sempurna karena dia ber, berzina. Buktinya apa tadi? Orang yang berzina dalam keadaan dia eh, belum menikah, dicambuk. Seandainya murtad, dipenggal lehernya, bukan dicambuk. Ini sebagai dalil pelaku dosa besar bukan termasuk eh, orang kafir. Berlainan dengan kelompok al-khawarij yang gegabah mengkafirkan. Jadi inilah eh, beberapa syubhat dari kelompok khawarij yang mereka mudah mengkafirkan pelaku dosa besar. Eh, semoga Allah menyelamatkan kita dari segala bentuk dosa dan noda dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita keistiqomahan di atas tauhid dan sunnah Rasul SAW dan semoga Allah menghidupkan dan mewafatkan kita di atas kalimat tauhid la ilaha illallah. Aku lupa lihada wa akhiru da'wana anilhamdulillah alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, dukung UFIT TV dengan belanja di UFIT Store www.ufitstore.com